فقلنا يا رسول الله أوصنا أو قلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الوصايا ومما يدل على أهمية هذه الوصايا أن الصحابة قالوا له كأنها موعظة مودع يعني أوصنا بمعنى أوصنا بوصية مثل وصية الرجل الذي يودع أهله ويفارقهم فهذا الرجل بهذه الصفة لا يوصي إلا بأهم الأشياء لديه فلننظر بماذا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة ونشرح هذه الوصية على وجه الإيجاز Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan kita semua di akhirat kelak di dalam surganya. Kemudian aku menyambut dengan penuh hangat kedatangan saudara-saudara kami utamanya dalam hal ini Bapak Duko dan rombongannya, demikian pula bapak-bapak RT dan yang bersamanya. Aku memohon kepada Allah selalu untuk memberi taufik kepada mereka semua agar selalu mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan mereka semua pembimbing di atas jalan hidayahnya agar pula Allah jadikan mereka sebagai sebab untuk terangkatnya kaum muslimin berkhidmat melayani mereka dengan baik adapun wasiat yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini sungguh sangatlah banyak dan beberapanya telah kita sampaikan pada sesi pertama tadi sebelum maghrib. Namun tentunya wasiat yang jauh lebih penting adalah wasiat yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebutkan dalam hadis Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu beliau katakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal uyun wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina Rasulullah suatu ketika menyampaikan wasiat kepada kami seluruh para sahabatnya itu yang beliau sampaikan begitu dalam, begitu menyentuh sehingga karenanya gemetar ketakutan hati-hati kami mendengarnya dan tiada kuat kami menahan air mata kami berlinang menangis mendengarnya tentunya ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya arti dan kandungan wasiat tersebut mauidhah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya yang itu tentunya untuk seluruh umatnya pula oleh karenanya kemudian para sahabat berkata ka'annaha mau'idhatum muwaddi' fa'ausina wahai Rasulullah sepertinya ini merupakan mau'idhah dari orang yang akan meninggalkan kami. Jika seseorang meninggalkan keluarganya atau hendak meninggalkan mereka, tentunya dia akan menyampaikan poin-poin wasiat terpenting sebagai bekal yang akan ditinggalkan untuk mereka orang-orang yang ia cintai. Maka kita dengarkan bersama dan kita pelajari, kita amati untuk kita amalkan wasiat demi wasiat mauidhah yang Rasulullah sebutkan berikut ini dalam hadis beliau. فقال فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله هذه أول وصية تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية وحجاب وأعظم تقوى الله هو توحيده سبحانه وتعالى فلا نعبد إلا الله ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله لا نذبح إلا لله ولا نسأل إلا الله ولا نستغيث إلا بالله لا نجعل بيننا وبين الله وسائط ولا أولياء ندعوهم من دون الله سبحانه وتعالى الله قريب مجيب لا يحتاج إلى واسطة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالله يسمعنا ويستجيب دعاءنا فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين والوصية الثانية السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الحكام ويحاربون الطوائف التي تدعو إلى الخروج والتي تدعو إلى الانقلاب فيسمعون ويطيعون لولاة الأمر ويحذرون من كل الفرق التي تذهب إلى الخروج وسفك الدماء والتفجيرات كالخوارج من أمثال داعش والقاعدة وغيرهم ثم قال بعد ذلك وإنكم ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا الذي يعيش تطول به الحياة أي بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام سيرى الاختلاف والتفرق في المسلمين من الذي ينجو وماذا أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عند رؤيتنا للاختلاف قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فأوصى بوصيتين بهما النجاة من الهلاك الوصية الأولى التمسك بالسنة والعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بفهم الصحابة والوصية الثانية الحذر من البدع والمحدثات والخرافات وأن نعبد الله على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد مردود لذلك يجب أن يكون تعبدنا لله على ضوء هدي رسول الله فإذا جاءنا أحد بعبادة أو أمرنا بفعل لا بد أن يكون شعارنا ما دليلك ائتنا بدليل من القرآن دليل من السنة نعمل به ما تأتينا بدليل فهذه بدع حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام فيجب التمسك بهذه الوصايا جعلنا الله وإياكم من المتمسكين Wasiat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu dengan engkau menjadikan antara dirimu dengan murka Allah perisai melindungimu dari azab dan murkanya yaitu dengan menjalankan ketaatan dan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan takwa yang paling besar perkara takwa yang paling tinggi adalah tauhid kepada Allah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak beribadah tidak menyembah tidak menuhankan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata maka kita tidak boleh menyembelih kecuali hanya untuk Allah Kita tidak memohon kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah pula. Kita tidak menjadikan perantara antara kita dengan Allah dalam ibadah kepadanya. Karena Allah maha dekat kepada hambanya. Maha mengabulkan dan menjawab doa dan permintaan mereka semua Firman Allah, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian Allah berkata, "Berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku pun akan mengabulkan untuk kalian." Maka dengan ini barang siapa yang menyelewengkan ibadahnya kepada selain Allah, dia tujukan ibadah dan amalannya untuk selain Allah, maka dia sungguh telah musyrik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Firman Allah pula dalam Al-Qur'an, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakan aku diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan memurnikan seluruh amalan ibadahku untuk Allah satu-satunya tiada sekutu baginya. Ini wasiat Rasulullah yang pertama. Wasiat yang kedua Rasulullah sebutkan wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Untuk kalian selalu taat patuh kepada pemerintah kalian Walaupun yang memerintah kalian itu seandainya adalah seorang budak hitam dari negeri Habasya. Perkara ini menjadi salah satu pokok terpenting dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok yang lain yaitu ketaatan mereka patuhnya mereka kepada pemerintahnya penguasanya yang ada. Ahlu sunnah memerangi setiap kelompok yang menyeru, mengajak untuk keluar dari pemerintah, keluar dari ketaatan kepada mereka, memberontak, berkudeta, melawan dan membangkang kepada penguasa yang ada. Oleh karenanya, segala bentuk terorisme dan ajarannya tidak akan pernah dibenarkan dan selalu dimusuhi oleh ahlu sunnah. Kelompok-kelompok yang menyeru kepada teror dan permusuhan kepada pemerintah, baik itu Daesh atau lebih kita kenal dengan nama ISIS, ataupun itu kelompok Al-Qaeda dan yang semisalnya semua itu merupakan contoh betapa mereka telah jauh meninggalkan wasiat Rasulullah SAW untuk seorang Muslim umat Rasulullah taat patuh kepada pemimpinnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Karena siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak perbedaan dan perselisihan yang begitu dahsyat apa yang Rasulullah nasihatkan bekal untuk umatnya ketika mereka mendapati perselisihan-perselisihan itu beliau sebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah pegangi oleh kalian ajaranku kembalilah kepada ajaranku dan ajaran para khulafa' ar-rasyidin, para sahabat Rasulullah SAW, pegang erat-erat itu oleh kalian sehingga begitu eratnya hingga Rasulullah katakan gigit itu pertahankan dengan gigi gerahammu dan jauhi oleh kalian segala perkara yang diada-adakan dalam agama ini perkara yang dibuat-buat baru tanpa bimbingan dan tuntunan Rasulullah sesuatu yang tidak pernah dikenali oleh para sahabat beliau karena yang demikian adalah bid'ah adanya. Di dalam hadis ini Rasulullah mewasiatkan dua perkara yang dengannya keselamatan umat beliau. Yang pertama, beliau wasiatkan untuk selalu mereka berpegang teguh mengamalkan petunjuk Rasulullah, ajaran beliau dalam hadisnya dan itu pun sesuai dengan bimbingan dan pemahaman para sahabat beliau. Yang kedua, agar umatnya mawas diri, selalu waspada dan menjauh dari berbagai ajaran-ajaran yang baru, dari segala ajaran yang asing yang tidak pernah diajarkan oleh rasul mereka tidak pernah dikenali oleh para sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus menjauhkan diri dari berbagai bentuk khurafat, dari berbagai bentuk ajaran yang asing, yang aneh, yang itu tidak pernah sekalipun dicontohkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya. Demikian maka ibadah dan amalan kita wajib kiranya untuk semua itu dengan bimbingan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang diajarkan oleh orang konsep apapun yang ditawarkan oleh orang ajaran apapun namanya maka seharusnya kita bertanya terlebih dahulu menuntut kepadanya untuk menyampaikan dalilnya mana bukti dalil dari ajaran ini amalan semacam ini mana contohnya dari Rasulullah SAW apa yang Rasulullah sebutkan sebagai bukti dan dasar dalil dari amal perbuatan tersebut demikian dalam setiap langkah amal ibadah kita nah. فلا بد إخوتي في الله من التمسك بهذه الوصايا النبوية لمن أراد النجاة والسلامة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالسنة والسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأختم كما بدأنا بالشكر لعمدة الحي وللأخوة جميعا وأشكركم على حضوركم وعلى هذه الاستضافة وجزاكم الله خيرا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد Demikianlah wasiat yang hendaknya kita pelajari selalu, kita amati selalu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, berpegang teguh dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dicontohkan dari para sahabat beliau, wasiat yang Rasul sebutkan bagi setiap muslim yang benar-benar menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di dunianya dan demikian pula di akhiratnya kelak maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu diberi taufik berpegang teguh dan mengamalkan tuntunan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para sahabat beliau dan aku tutup majelis ini kembali seperti dalam pembukaan tadi kembali aku mengulangi rasa syukurku dan rasa hormatku kepada segenap tokoh masyarakat yang ada di pondok ini terutama Bapak Dukuh dan yang bersamanya bapak-bapak RT dan segenap bapak-bapak kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini dalam timbangan amal kebaikan kita. Semoga Allah selalu memberi taufik kita kepada hidayahnya dan aku banyak bersyukur dan berterima kasih kepada antum semua yang telah rela menyediakan waktu untuk hadir dan datang di majelis ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.